Surah An-Naba Bismillahirrahmanirrahim Amma yatasaalun Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya Anin naba'il azim tentang berita yang besar yang dalam hal itu mereka berselisih tidak kelak mereka akan mengetahui sekali lagi tidak kelak mereka akan mengetahui. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Dan gunung-gunung sebagai pasak. Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Dan kami membangun di atas kamu tujuh langit yang kokoh. dan kami menjadikan pelita yang terang benderang وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan lebatnya لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا agar kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman. Dan kebun-kebun yang rindang. Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. Yawma fata'tuna yaitu pada hari ketika Sangka Kala ditiup dan kamu datang berbondong-bondong. Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan gunung-gunung pun dijalankan, sehingga menjadi fata morgana Sungguh, neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai. Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا kecuali air yang mendidih dan nanah جَزَاءً وِفَاقًا sebagai pembalasan yang setimpal. Innahum kanu la yarjuna Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan. Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami. Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab catatan amalan manusia. Maka karena itu, rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu, selain azab. Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Hadaiqa wa a'naba. Yaitu kebun-kebun dan buah anggur. Wa kawa'iba atraba. Dan gadis-gadis yang sebaya. Wa ka'san dihaqa. Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta. Jazaa'an min rabbika 'ataa'an hisaba. Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman لا يملكون منه خطابا Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya yang maha pengasih. Mereka tidak mampu berbicara dengan dia. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf. Mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang maha pengasih. Dan dia hanya mengatakan yang benar. Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah yawma yanzurul المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu azab yang dekat yaitu pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, Alangkah baiknya seandainya dahulu aku menjadi tanah.